Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan dari Sirah Nabawiyah. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa mempelajari Sirah Nabi SAW perjalanan hidup Nabi SAW di situ ada dua manfaat. Yang pertama adalah sebagai pelajaran bagi kita. Lakatkan Nabi Qasasim Ibrotun Liulil Albab. Sungguh dalam kisah mereka itu sebagai pelajaran bagi orang punya hati, punya akal. Demikian juga sebagai yang kedua penguat keimanan kita. <clears throat> Wakulan aku naqusu 'alaika amba iru suli ma itu bi Yang bisa menguatkan hati kamu. Ini hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita semua. Menguatkan keimanan seorang. Pertemuan yang telah lewat disebutkan sedikit tentang keutamaan pelajari sirah ini, kemudian juga tentang nasab Nabi SAW. Beliau adalah Muhammad Demikian juga namanya Ahmad. Kunyahnya Abdul Qasim. Ibnu Abdillah, bapaknya adalah Abdullah. Ibnu Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay bin Kilab sampai terakhir kepada Adnan. Ma'ad bin Adnan, sepakat para ulama. Ya, ini sepakat para ulama. Jadi kakek-kakek kakeknya terus sampai Adnan sampai Adnan. Hmm. Adapun disebutkan ya, jadi beliau dari Quraisy kemudian terakhir sampai Adnan. Kemudian disebutkan adapun orang-orang Yaman di situ ada kabilah atau suku Khimyar Demikian juga Hadramut, demikian juga Sabak. Faulaika min Kohton, lesu min Adnan. Mereka dari Kohton. Bukan dari apa? Bukan dari Adnan. Ya, mereka semua dari Kohton, bukan dari Adnan. Kemudian sepakat mereka Nabi SAW beliau akhirnya kakeknya itu adalah Adnan. Sepakat. Adapun setelah Adnan dari Adnan ini Kata, kadang kita mendengar ada orang namanya Adnan. Itu adalah kakek-kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Adnan itu sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim khilaf terjadi perselisihan. Yani Adnan bin siapa bin siapa terjadi perselisihan. Sampai akhirnya kepada siapa? Kepada Nabi Ismail. Ya, Ismail Ad-Dabih, ya, itu itu adalah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya. Ya. Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan saudaranya Nabi Ismail itu adalah Nabi Ishak. Yang dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam itu di situ ada Nabi Isa, Nabi Musa dan semuanya dari para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Adapun ibunya disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam ibunya itu siapa? Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf. Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Suhair bin Kilab bin Murrah ini. Dia tidak punya anak Aminah ini kecuali apa? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini bapak dan ibu Nabi SAW. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir faslun, pasal, pembahasan. Wiladatuhu wa radha'uhu wa nasyatuhu. Kelahiran Nabi SAW dan yang menyusui Nabi SAW dan masa tumbuh Nabi SAW. masa kecilnya Nabi, lahirnya beliau kapan, ya demikian juga masa kecilnya siapa yang menyusui. Ulida Shallallahu Alaihi Wasallam yang Isnail, Nabi Muhammad SAW. beliau lahir hari Senin. Dan beliau Shallallahu menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau puasa hari Senin dan Kamis. Beliau menyebutkan karena waktu itu beliau dilahirkan hari Senin itu. Demikian juga diangkat amalan hari Senin dan Kamis. Apakah kemudian kita boleh puasa yakni weton karena kita lahir dari itu umpamanya tidak boleh. yang itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau itu kebetulan kebetulan waktu itu Nabi puasa hari Senin. Jadi sunnah di situ puasa Senin dan Kamis. Tidak boleh dengan alasan itu kemudian setiap hari yang kita itu lahir padanya kemudian kita mengkhususkan di situ apa puasa puasa weton dan sebagainya itu bid'ah Adapun yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir hari Senin. Min Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal. <clears throat> Tanggal 12 disintai asrata minhu. Di situ ada hadis yang hasan, hadis yang sahih banyak menyebutkan Nabi SAW lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dihitung menurut Masehi, ya, walaupun sebenarnya kita tidak perlu bermasalah, tapi mereka menyebutkan Ya, tanggal berapa itu? Masehi. Tanggal 22 April 571. Demikian hitungannya seperti itu. 22 April 571. Ada itu. Kalau kita ingin mengetahui kita itu lahir tanggal berapa Hijriah ada. Ada tinggal ditulis saja di situ ada beberapa yakni penghitung entah komputer atau mungkin HP yang bisa kemudian mengetahui kapan lahir kita itu secara secara hijriah.